Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Kita lanjutkan kajian kita di hari Sabtu ini 7 Jumadal 7 Jumadal Ula 1446 Hijriah yang bertepatan 9 November 2024 yakni kita masih melanjutkan hadis ke-13 dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari yaitu hadis yang Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Terakhir yang kita bahas adalah penjelasan atau mengenal sanat hadis ini. <clears throat> yang pada pertemuan lalu kita telah membahas hingga Qatadah. Ya hingga Qatadah yaitu Qatadah bin Di'ama As-Sedusi. Maka kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini. Yang kelima adalah Husain bin Dakwan Al-Muallim Al-Mukattib Al-Audhi بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري ثقة ربما وهم demikian keterangan dalam تقريب التهذيب ثقة ربما وهم seorang yang ثقة yang terkadang terdapat kekeliru terkadang melakukan kekeliruan minasa disah termasuk tabaqah ke-6 dan dia wafat pada tahun 1400 pada tahun 145 Hijriah. Al-Auzi diterangkan oleh Imam Mulaqin dalam At-Tawdih Al-Auzi adalah nisbah kepada Aud bin Sud. Ya, Aud bin Sud salah satu cabang dari kabilah Al-Azdi dari kabilah Al-Azdi. Nah. Barakallahu fikum. Nah. <clears throat> Dalam syiar A'lamin Nubala, Az-Zahabi mengatakan tentang Husain al Husain al-Muallim ini, Abu Abdullah al-Husain bin Zakwan al-Audhi al-Basri al-Muaddib. Ya. Seorang al-Muaddib, seorang yang pendidik. Ya. Wasaqahu Abu Hatim Ar-Razi wan Nasa'i wan Nas. Beliau dinyatakan thiqah oleh Abu Hatim Ar-Razi, An-Nasa'i dan beberapa ulama lainnya. Nah. <clears throat> Namun di sana terdapat pernyataan Al-Uqaili dalam kitabnya Ad-Du'afa. Nah, yang beliau katakan huwa muttaribul hadis Husain al-Muallim ini seorang yang goncang hadisnya. Ya. Disebutkan pula riwayat dari Yahya bin Said al-Qattan. Ketika beliau, disebutkan di hadapan beliau Husain, Husain al-Muallim, maka Yahya bin Said mengatakan fihi ittirab. Nah, <clears throat> namun jarah ini adalah jarah yang tidak diterima oleh para ulama yang lainnya. Karenanya Zahabi mengatakan dalam kitab beliau Mantukul lima fihi wa huwa mawthuq para perawi ulama yang dibicarakan dicerca padahal dia terpercaya. Beliau katakan di sana tentang Husain al-Muallim, siqatun masyhur da'afahul Uqaili bila hujjah. Seorang yang siqah dan terkenal dilemahkan oleh Al-Uqaili tanpa hujjah. Tanpa hujjah. Ya. Ini dalam kitab tersebut mantukul lima fihi wa huwa mawthuq. Ya. Dalam siar An-Nubala itu sendiri dalam kitab yang tadi kita baca Az-Zahabi rahimahullah ketika setelah menukil ucapan Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan bahwa dia adalah seorang yang fihi ittirab, padanya terdapat kegoncangan. Qultu ar-rajul thiqah. Beliau ini seorang yang thiqah wa qad ihtajja bihi sahiba as-sahihain. Ya. Penulis dua kitab sahih telah berhujjah dengan beliau. Wa dzakara lahul Uqaili hadisan wahidan tafarrada biwaslihi wa ghairuhu minal huffaz arsalahu. Al-Uqaili memang menyebutkan satu hadis yang beliau bersendiri dalam menyambungkan sanatnya sementara para hufat lainnya menyatakan sanatnya mursal meriwayatkan dengan sanat yang mursal lalu Az-Zahabi mengatakan fakana madza terus kenapa bukan berarti dengan ini dinyatakan bahwa al uh, eh, Husain kemudian tidak siqah ya Fakana mada? Jika demikian kenapa? Falaisa min syarti siqah alla yaghlat abadan. Bukan syarat siqah itu dia tidak bersalah sama sekali. Nah, ada salahnya. Ya. Tidak berarti jika melakukan satu, dua kesalahan kemudian langsung dinyatakan tidak siqah. Fakat ghalita syu'bah wa malik. Telah terjadi kesalahan pada syu'bah, periwayatan syu'bah dan juga malik. Wa nahika bihima thiqah wa nublan wa namun kedua imam tersebut tetaplah seorang imam yang thiqah dan tokoh yang besar ya wa Husain al-muallim mimman wathaqahu Yahya bin Ma'in wa man taqaddam mutlaqan ya. dan Husain al-muallim telah dinyatakan thiqah ala Yahya bin Ma'in dan sejumlah ulama tadi wa huwa min kibar a'immatil hadis dan beliau termasuk salah seorang kibar ulama ahli had, ulama senior ahli hadis. Nah. Dalam kitab Hadyusari Sari atau Hudas Sari ya. Ketika menyebutkan ucapan Yahya Al-Qattan bahwa Hussein padanya terdapat ittirab maka Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Kultu la al-ittirab min minar ruwat anhu Ya jadi itirabnya ini dari para perawi yang meriwayatkan dari Husain, bukan Husainnya yang itirab. Fakat ihtajja bihi al-a'immah. Sementara Husain tidak ada masalah. Beliau thiqah dan para a'immah telah berhujjah dengan Husain ini. Barakallahu fikum. <clears throat> Demikian ayol ikhwa rahimani rahmukumullah. Yang kita jelaskan barusan menunjukkan bahwa Husain al-Muallim adalah seorang rawi yang fiqah dan di sana memang terdapat jarah terhadapnya namun jarah tersebut tidak diterima karena merupakan jarah yang bila hujjah tanpa hujjah. Taib itu yang kelima. Kemudian yang keenam sahabat Anas bin Malik dalam riwayat rangkaian sanad ini adalah dari sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adi bin An-Najjar Al-Ansari. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Hamzah. Sahabat Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam khadamahu ashra sinin. Sahabat Anas melayani Nabi selama 10 tahun. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 2286 hadis. Ya. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2286 hadis. Dari jumlah tersebut hadis yang muttafaq alaih itu sejumlah 168. Ya yang muttafaq alaih sejumlah 168. 6 83 Al-Bukhari menyendiri, ya ini hanya Bukhari Al-Bukhari saja. Ada 83 hadis dan ada yang Muslim saja 91 hadis. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak anaknya. Ya. Karena aktharus sahabah waladan. Beliau adalah sahabat yang paling banyak anaknya. Karena memang ibunda beliau pernah meminta kepada Nabi pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya Rasulullah huwaidimu huwaidumuka Anas pembantu atau pelayan kecilmu ini Anas ud'ullaha lahu doakanlah ya untuknya faqala Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa atil umrahu wa ghfir dzambahu. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah barakah pada harta dan anaknya. Panjangkanlah umurnya dan ampunilah dosanya. Barakallahu fikum. Itu doa Nabi kepada untuk sahabat Anas bin Malik. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas bin Malik. Barakallahu <clears throat> Disebutkan bahwa beliau berusia 100 tahun lebih. Dan beliau adalah sahabat paling terakhir yang wafat di kota Basrah. Sehingga dimandikan oleh tabi'in ya, Muhammad bin Sirin. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah pada masa pemerintahan al hajjad bin Yusuf. Nah, Hajjaj bin Yusuf. Barakallahu fikum. Demikian eh, keterangan tentang atau penjelasan para perawi dalam hadis ini. <clears throat> Apabila kita amati bahwa silsilah rangkaian hadis ini semuanya adalah basriyun. Semuanya adalah basriyun. Ya. Yang sebelumnya Hadis pada bab sebelumnya semuanya kufiyun. Dan hadis pada sebelumnya lagi semuanya misriyun. Ya, demikianlah terjadi uh, sanad dalam Sahih Bukhari ini pada tiga bab berturut-turut semuanya apa? bertasalsul. Yang satu musriyun semuanya, yang satu kufiyun semuanya, yang ini basriyun semuanya. Nah, pada sanad hadis ini ada dua sanat yang mausul. Ya. Kita baca pada sanat hadis ini itu ada dua sanat yang mausul. Yang pertama an Musaddad an Yahya an Syu'bah an Qatada an Anas. Ya. Ini sanat pertama. Sanat kedua an Musaddad an Yahya an Husain an Qatada an Anas. Ya. Demikian. Sanat pertama Musaddad An Yahya, An Syu'bah, An Qatada, An Anas. Sanad kedua, Musaddad, An Yahya, An Husain, An Qatada, An Anas. Sehingga ucapan an Husain adalah ataf terhadap syu'bah. Ya. Ngikutnya ke syu'bah. Sehingga an syu'bah wa Husain. Kilahuma an Qatada. Ya. Namun kenapa Al-Bukhari kok memisahkan begitu, tidak digabung seperti barusan yang kita baca, An Syu'bah wa Husain begitu, dari Syu'bah dan Husain, keduanya dari Qatadah. Kenapa tidak digabung demikian? Ada dua alasan tidaknya. Yang pertama, karena guru beliau memang demikian memisahkan, menyendirikan. Karena guru beliau, Musaddad, itu memang menyendirikan demikian. Menyendirikan. Masing-masing disebutkan dengan jalur. Maka Al-Bukhari pun menyebutkan seperti itu. Alasan kedua karena Syu'bah mengatakan an qatadah sementara Husain mengatakan haddatsana qatadah. Ya. Syu'bah mengatakan an qatadah, Husain mengatakan haddatsana qatadah. Nah. Barakallahu fikum. Sebagian mutaakhirin mengklaim atau mengatakan bahwa jalur Husain ini jalur yang muallak. Ini tidak tidak benar. Terbantah dengan riwayat Abu Nuaim dalam kitab dalam kitab Al-Mustakhraj ya, terhadap Sahih Al-Bukhari dari jalur gurunya Ibrahim Al-Harbi an Musaddad Syekhul Bukhari an Yahya Al-Qattan an Husain Al-Muallim. Ya. Ini menunjukkan bahwa jalur Husain Al-Bukhari kepada Husain bukanlah jalur yang mu'allak namun bersambung. Ya, yaitu dengan jalur ini tadi, Musaddad an Yahya al-Qattan an Husain. Nah, adapun matan yang disebutkan oleh Al-Bukhari di sini adalah matan yang sesuai dengan lafadznya Syu'bah, bukan lafadznya Husain. Nah, adapun lafadz Husain itu sebagaimana al-Mustakhraj tadi dengan lafaz wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li, jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba dia sehingga dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mungkin ada yang bertanya mempersoalkan sanad hadis ini bahwa Qatada adalah seorang perawi yang mudallis. Sementara di sini lam yusarrih bisama. Ya, yaitu hanya mengatakan an Anas sebagaimana dalam riwayat Syu'bah. Maka jawabannya adalah qad sarraha Ahmad bin Hambal wan Nasa'i fi riwayatihima bisama'i qatadati bisama'i qatadata lahu min Anas. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i Beliau berdua menyebutkan dengan tegas pada periwayatannya yaitu bahwa Qatadah mendengar dari Anas, tidak dengan an, tapi bi haddatsana. Maka dengan ini uh, hilanglah tuduhan tadlis dari Qatadah. Nah. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah beberapa perbedaan lafat pada riwayat hadis ini. Ya, beberapa perbedaan lafat pada hadis ini Nah, sebagian menyebutkan tadi la yu'minu ahadukum, sebagian la yu'minu abdun. Ya. Sebagian dengan li akhihi au li jarihi. Dan yang terpenting adalah riwayat An-Nasa'i. Pada riwayat An-Nasa'i, ya, itu terdapat tambahan yang penting yang itu merupakan batasan yang memperjelas maksud hadis ini yaitu la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Ya, sehingga yang dicintai dicintai untuk dirinya itu apa? Kebaikan. <clears throat> Ini sama pula dengan riwayat Al-Ismaili. Riwayat Al-Ismaili dan Ibnu Mandah. Nah, Ibnu Mandah. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban, ini juga sangat penting lafaz ini. Ya, dengan lafaz dengan sanad yang sama dengan lafaz la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba tidak akan sampai pada al iman hingga dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya. <clears throat> Afwan terbalik, hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Barakallahu fikum. Itu penjelasan berkaitan dengan sanad dan beberapa lafadznya. <clears throat> Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian kita akan menjelaskan tentang syarah hadis ini. Di antara para ulama yang paling baik, paling bagus penjelasannya adalah syarah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. <clears throat> Beliau nam menyebutkan riwayat dengan sanad apa riwayat dengan lafaz tadi la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikatil iman hingga dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya yakni berupa kebaikan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wa hadhihi riwayat tubayyin makna riwayati al-mukharrajah fi sahihain. Riwayat dengan lafad ini menjelaskan makna riwayat yang dikeluarkan dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Wa annal murad bi nafyil iman nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Yang dimaksud penafian iman di sini adalah penafian hakikat sampainya hakikat iman dan puncak iman. Ya. Sehingga bukan menafikan iman habis dari asalnya dari akarnya. Namun apa yang dinafikan? Puncak iman. Kesempurnaan iman. Nah. Ya, sehingga la yu'min ahaduk la yu'minu ahadukum apa maksudnya? La yablughu haqiqatal iman. Dia belum sampai pada haqiqatal iman. Ini belum sampai pada puncak iman. Nah. Sampai dia memiliki sifat ini. Fa innal iman katsiran ma yunfa lintifa ba'di arkanihi wa wajibatihi. Karena iman banyak dinafikan ya, karena belum adanya sebagian rukun dan kewajiban-kewajibannya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Ya. Tatkala dia berzina itu dia bukan mukmin, yakni mukmin yang mencapai kesempurnaan iman. Tatkala dia berzina berkurang imannya. Bukan mukmin yang sempurna. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mencuri seorang pencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Nah, Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu minu. la yu'minu Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman barang siapa yang tetangganya tidak selamat dari, tidak aman dari gangguannya. Ya, ini apa tidak beriman di sini? Tidak mencapai puncak iman. Ya. Tidak mencapai kesempurnaan iman. Nah, begini. Demikian sehingga di sini menunjukkan apa? Bahwa iman itu bertingkat-tingkat bahwa amal itu berkaitan dengan iman. Ya. Amal merupakan bagian dari iman. Ada amal yang mengurangi iman tatkala amal itu tidak ada. Nah, salah satunya amal ini. Ya. Salah satunya adalah amal mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jika tidak ada, maka dia belum sampai pada kesempurnaan iman. Sehingga kata beliau, wal maksud anna min jumlati khisalil imanil wajibah ayyuhibbal mar'u li akhihil mu'min ma yuhibbu nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahuhu li nafsihi Maksudnya di sini bahwa di, termasuk di antara perilaku iman ya yang wajib adalah seseorang mencintai untuk saudaranya. Mukmin untuk saudaranya sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya dan membenci untuk saudaranya sesama mukmin apa yang dia benci untuk dirinya. Fa idza zala dzalika anhu faqad naqasa imanuhu bidzalik. Dan apabila sifat ini hilang darinya, maka imannya berkurang dengan sebab itu. Ya, imannya berkurang dengan sebab itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengaitkan masuk surga dengan sifat ini. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam telah mengaitkan duhulul jannah dengan sifat ini. Sebagaimana dalam riwayat musnad Imam Ahmad. An Yazid bin Asad al-Qasri kala. Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbul jannah? Qultu na'am. Kala fa'ahibba ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Kata Yazid bin Asad al-Qasri radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, apakah kamu suka untuk masuk surga? Maka aku jawab, nam, iya. Maka Nabi bersabda, fa'ahibba di akhika, cintailah untuk saudaramu, ma tuhibbu di nafsik, apa yang kamu cintai untuk dirimu. Yani milikilah sifat ini. Ya, maka kamu akan bisa masuk surga. Dalam sahih Muslim dari hadis sahabat Abdullah bin Amr ibn al As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yuzahzaha anin nar wa al jannah fal tudrik maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ila an nasi alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaihi barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya kematian itu mendapatinya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakni mati di atas iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan hendaknya dia ya, memberikan kepada manusia apa yang dia sukai untuk diberikan pada dirinya. Ya. Berla sikaplah, berbuatlah untuk manusia dengan sesuatu yang kamu suka disikapi dan diberikan perlakuan itu untuk dirimu. Barakallahu fikum. Sehingga ini kan, Nabi kalau kamu ingin dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, milikilah dua hal ini. Yaitu mati di atas iman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir dan bersikap memperlakukan manusia seperti memperlakukan dirinya. Dan ini kata Al-Hafidh Ibn Rajab, Rajab, wahada kulluhu min jumlatin nasihah li'amatil muslimin allati hiya min jumlatid din. Dan ini semua adalah termasuk nasihah kepada kaum muslimin. Ya, yang mana itu termasuk bagian dari agama yaitu dalam sabda Nabi alaihi ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah qala lillah wa rasulihi wa li kitab bihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pimpinan kaum muslimin dan untuk um, umat kaum muslimin secara umum. Ya. Ini termasuk nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Karena memang itulah dalam disebutkan apa itu makna an-nasihah lil muslimin. Dijelaskan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'zim Qadri Salah. Ya. Wa amman nasihah lil muslimin. Adapun nasihat untuk kaum muslimin. Fa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih. tidaklah dia mencintai untuk mereka, untuk kaum muslimin itu, apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu nafsih. Ya. Membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya. Wa yushfiqa alaihim wa yarham saghirahum wa yuqir kabirahum. Memiliki kasih sayang ya terhadap mereka merah menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Wayahzan li haznihim, sedih apabila mereka bersedih. Wayafrah li farahihim, gembira apabila mereka gembira. Nah. Dan sekian makna yang lainnya. Fasyahid di sini adalah bahwa makna salah satu makna nasihat untuk kaum muslimin adalah mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan demikian pula Nabi SAW telah bersabda sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahr. Ya. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayangnya dan sikap saling mendukung ya <clears throat> dalam perumpamaan kaum kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, ta'atuf saling menduk, menguatkan dan mendukung, watarahum saling menyayangi adalah seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota badan mengeluh sakit, ya, maka ya <clears throat> seluruh anggota badan lainnya seluruh anggota badan pada jasad itu juga mengeluh sakit. Merasakan sakitnya dengan huma wasar. Dengan demam dan tak bisa tidur. Ya, yang lainnya pun akan turut merasakan itu. <clears throat> Ini diwayat dalam As-Sahihain. Wahada yadullu ala annal mu'min yasu'uhu ma yasu'u akhahul mu'min wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu akan merasa terganggu ya dengan apa yang so, ter, mengganggu saudaranya sama mukmin. Akan sedih dengan apa yang membuat sedih saudaranya sesama mukmin. Kalau saudaranya terganggu, dia merasa pun terganggu. Saudaranya sedih, dia pun merasa merasakan kesedihan itu. Ya. Ini demikian. Wa hadithu Anas alladzi natakallamu an Adapun hadis Anas yang kita jelaskan sekarang ini fihi yadullu ala menunjukkan bahwa annal mu'min yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min. Seorang mukmin itu bergembira dengan sesuatu yang menggembirakan saudaranya sama mukmin. Wa yuridu li akhihil mu'min ma yuriduhu nafsihi minal khair dan menginginkan untuk saudaranya sama mukmin apa yang dia inginkan untuk dirinya berupa kebaikan. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadr. Dan ini semua akan bisa dilakukan atau terjadi karena apa? Apabila karena kesempurnaan keselamatan yang ada di dada. Keselamatan di dada itu minal ghil wal ghish wal hasad. Ya. ini dari apa? Ganjalan dari tipu daya dan hasad terhadap saudaranya. Ya. ini perasaan ini akan muncul sedih dengan sesuatu yang membuat sedih saudara saudaranya, gembira apabila saudaranya gembira. Ya. Menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini akan bisa muncul kapan? Apabila dadanya sudah selamat dari al-ghil wal ghish wal hasad. Dari ganjalan, kedongkolan, ya, dari tipu daya ghish, tipu daya yang ada nusah. Nasihat, ketulusan untuk saudaranya. Tapi kalau masih ada ghish, ya, menipu, tidak menginginkan nusah untuk saudaranya, ada ghish. Dan juga apabila dada itu selamat dari hasad. Kalau selama di hati masih ada hasad, maka sulit menumbuhkan sulit untuk memiliki untuk memiliki dan menumbuhkan perasaan ini. Ya, karena dia masih hasad nah terhadap saudaranya. hasada ya. Fa'inal hasada yaqtadi ayyakrahal hasidu ayafuqahu ahadun fi khair. Karena memang sifat hasad itu berkonsekuensi sikap bencinya sang hasid. Ya. Si pendengki itu akan benci apabila ada seseorang yang mengungguli dia dalam kebaikan. Ya. Ini perasaan hasid, orang yang hasad. Demikian. Sehingga kalau perilaku hasad masih ada, dia akan sulit memiliki sifat mencintai untuk diri saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Dia nggak rela apabila orang lain melampaui atau sama saja dia nggak akan rela. Li'annahu yuhibbu nas bi karena Perasaan hasad yang mendominasi dirinya itu masih membuat dia senang untuk menjadi lebih istimewa ya di atas orang lain dengan segala keutamaan, kelebihan yang ada pada dirinya. Wayan faridu biha anhum dan dia ingin senang menyendiri dari mereka yakni mereka nggak punya keutamaan itu, kelebihan, keunggulan itu dia miliki sendiri nggak suka karena orang lain memilikinya. Wal iman yaktadi khilafadhalik. Sementara iman mengharuskan untuk memiliki sifat yang tidak demikian. Ya. Iman mengharuskan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya, kebaikan yang untuk dia, untuk dirinya. Wahwa <clears throat> ayyash rakahu al-mu'minun kulluhum. Yaitu orang yang beriman itu menginginkan kaum mukminun, kaum mukminin semuanya bersama. Fi ma'atahu Allah minal khair. Ya. Bersama-sama semuanya sama dalam mendapatkan kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mendapatkan kebaikan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi ayyanqus alaihi min husyai tanpa berkurang sedikit pun dari mereka dari kebaikan itu yang Allah karuniakan itu. Waqad madahallahu taala fi kitabih man la yuridu al-'uluwa fil ardi wal fasad. Allah telah memuji dalam Al-Qur'an seorang yang memiliki sikap, memiliki sifat tidak menginginkan tinggi, tidak merasa tinggi di muka bumi dan tidak menginginkan kejel kerusakan. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. Ya. Itulah negeri akhirat. Itulah negeri akhirat yang kami berikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan sikap tinggi di muka bumi dan tidak pula menginginkan kerusakan di muka bumi. Ikrimah dan yang lainnya dari kalangan al tafsir menafsirkan ayat ini al-ulu fil ardi at-takabbur. Merasa tinggi di muka bumi itu adalah sikap apa? Takabbur wa talabu syaraf wal manzila inda di sulta inda di sultaniha menginginkan kemuliaan dan kedudukan ya di hadapan orang yang memiliki sikap takabur tadi wal fasad al amal bil maasi ya, al fasad adalah al amal bil maasi barakallahu fikum ya, dan kiber sudah kita tahu kiber itu batarul haq wa ghamtun nas ya menolak al haq dan meremehkan orang lain. Ya. Ini takabur, ini kibir. Nah, sehingga apabila masih ada perasaan dalam hati seperti ini, maka akan sulit untuk memiliki sikap eh, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, Lalu kata Al-Hafidh Ibn Rajab, "Fafil jumlah fayambagi lil mu'min ay yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu nafsi." Sehingga eh, kesimpulannya adalah sudah sepantasnya seorang mukmin itu mencintai untuk saudara-saudaranya kaum mukminin apa yang dia cintai untuk dirinya wa yakrahu lahum ma yakrahu linafsih dan membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya. Fa in ra'a fi akhihil muslim naqsan fi dinihi ijtahada fi islahi. Apabila dia melihat pada saudaranya sama muslim ada kekurangan dalam agamanya, kurang serius dalam ibadah, kurang rajin dalam talabul ilm, atau bahkan jatuh dalam maksiat, ya, atau yang lebih daripada itu masih berbuat ibadah yang bid'ah, ya, atau lebih daripada itu masih terjatuh dalam kesyirikan, maka apa yang dia lakukan? Ijtahada fi islahih. Ya. Dia akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki saudaranya itu. Gak dia biarkan saudaranya kurang dalam agamanya. Gak dia biarkan saudaranya malas menuntut ilmu, malas beribadah. Ya. Tidak dia biarkan atau kalau dia seorang mudaris, ya. Gak dia biarkan saudaranya, temannya sama mudaris yang malas dalam mengajar, tidak memperhatikan anak didiknya, atau nggak bisa menjadi contoh bagi saudaranya ya atau tidak bisa tidak eh, uh, bisa menjadi contoh untuk anak didiknya ya mudaris guru dia bagus yang telah berupaya memberikan pendidikan ya terhadap anak didiknya namun sayang dia ada kelemahan ada kekurangan yaitu tidak bisa menjadi contoh ya salat berjamaahnya kurang terlambat ya kalau bangun pagi terlambat, padahal mestinya dia bangunkan anak didiknya, justru dia terlambat. Nah, maka saudara dia, sesama mudaris yang lain, nggak membiarkan ini. Iya, dia berupaya untuk melakukan islah, perbaikan. Dia perbaiki saudaranya. Ya. Karena apa? Dia cinta untuk dirinya, dia suka untuk dirinya, rajin memperhatikan anak didik maka dia pun suka sikap ini terhadap siapa? Terhadap saudaranya tadi. Dia nggak rela kalau dirinya ada nakes dalam agama. Nakes kurang dalam amal, kurang dalam ilmunya, kurang dalam keyakinannya. Ya. Dia nggak suka untuk dirinya. Maka dia pun nggak suka ketika melihat saudaranya terjatuh dalam perbuatan seperti itu. Ya. Qala ba'du salihin minas salaf. Ahlul mahabbah lillah nazaru binurillah. Wa atafu ala ahli ma'asillah. Makatu a'malahum wa atafu alaihim li yuziluhu li yuziluhum bil mawa'id an fi'alihim wa ashfaqu ala abdanihim minan nar. orang orang-orang yang mencintai karena Allah itu akan memandang berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia akan bersikap lembut terhadap orang-orang yang jatuh dalam maksiat kepada Allah taala. Mereka marah ya terhadap amal perbuatan maksiat itu yang diperbuat oleh ahlul maksiat. Ya. Mereka marah. Namun atafu alaihim. Mereka bersikap lembut terhadap ahlul maksiat itu liyuziluhum untuk menghilangkan dari mereka maksiat itu bil mawaid ya anfi alihim untuk mereka hilangkan perbuatan-perbuatan itu perbuatan tersebut bil mawaid dengan nasihat-nasihat yang baik wa asfaku ala abdanihi minan nar mereka sangat sayang terhadap badan mereka jangan sampai badan mereka dimakan oleh api neraka barakallahu fikum ini kata sebagian salaf lalu Ibn Rajab mengatakan la yu'min La yakunul mu'min mu'minan haqqan hatta yarda linnas ma yardahu li nafsih. Seorang mukmin tidak beriman dengan sesungguhnya sampai dia meridai untuk manusia apa yang dia ridai untuk dirinya. Wa in ra'a fi ghairihi fadilatan faqa biha alaihi fayatamanna li nafsihi mithlaha. Nah, apabila dia melihat pada orang lain keutamaan melebihi ya, dirinya, maka dia pun menginginkan dirinya bisa seperti dia. Dia melihat saudaranya rajin, ya. Saudaranya, masya Allah, Allah paham pelajaran dengan baik, paham ilmu, pandai menulis, pandai berceramah, ya. Sangat besar ta'awunnya. maka dia pun menginginkan dirinya bisa seperti itu. Fa'inkanat tilkal diniyah kana hasanan. Kalau itu keutamaan merupakan keutamaan agama, maka itu bagus. Ya. Ya berupaya untuk menirunya tanpa menginginkan kebaikan itu hilang dari saudaranya. Sehingga nggak ada hasad. Dia ingin meniru bukan karena hasad pada saudaranya itu terhadap saudaranya itu, tapi dia ingin dirinya bisa seperti saudaranya itu. Wa tamanna Nabi alaihi wasallam li manzilat asy-syahadah sebagaimana pernah Nabi SAW menginginkan untuk dirinya kedudukan sebagai syahid, sebagai syuhada. Ya. Dan bersama itu semua, pantasnya seorang mukmin sedih kalau dia kehilangan keutamaan agama. Ya, keutamaan-keutamaan dalam ya, secara agama. Ya. Karena itu dalam urusan agama kita diperintah untuk melihat orang yang di atas kita sehingga apa? Kita menginginkan bersaing. Ya. Kita menyaingi, berupaya untuk menyaingi dia. Nah, dengan sama-sama bersungguh-sungguh sebagaimana dalam firman Allah taala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itulah hendaklah orang-orang berlomba. Dan dia tidak benci ketika ada orang lain menyaingi dia dalam kebaikan itu. Ya. Ketika orang lain orang lain menyaingi dia dalam kebaikan itu, dia tidak merasa benci. Bal yuhibbu linnasi kullihim al fihi. Bahkan dia sangat senang. Ya, untuk semua orang agar memiliki sikap berlomba-lomba. Wa yahuthuhum ala dzalik Dan mendorong umat untuk bisa berbuat demikian berlomba dalam kebaikan wa huwa min tamami ada in nasihah lil ikhwan ini diantara bentuk penunaian nasihat yang sempurna terhadap sesama saudara mukmin nah demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam والحمد لله رب العالمين